Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan beberapa poin yang bisa menenangkan hati kita, membahagiakan hati kita dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Saya akan menyebutkan beberapa perincian hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya yang kedua adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardati mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, au menyeru pada kebaikan, au islahin bainan nas atau mendamaikan ya di antara manusia yang bersengketa. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika bitigha'a marwatillah." Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, bersedekah, kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, mendamaikan di antara orang yang bersengketa, dia melakukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Nu'tihi ajran azim. Kami akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Dan Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan di antara ganjaran yang besar. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan di antara ganjaran yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berusaha mendamaikan mereka adalah kebahagiaan. Karenanya tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Hatinya keras, dia ingin hatinya lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratta an yalina qalbuk, kalau kau ingin hatimu lembut, Fa'at'im al-masakin. Maka berilah makan kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim. Dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Berbuat baik kepada orang. Orang yang dia sibukkan dirinya memikirkan orang lain, maka Allah berikan kebahagiaan kepada dia. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hamba-hamba Allah. Bagaimana Allah tidak memperhatikan dia? Dia sibuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang miskin dan kekurangan. Anak yatim dia santuni, Fakir miskin dia berikan makanan ada orang bersengketa dia berusaha untuk mengislahkan. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa dia telah merelakan sebagian waktunya? Dia telah merelakan sebagian hartanya untuk bisa memikirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Orang seperti ini sangat berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dia pun pulang ke rumah menemui keadaan takut. Dia mengatakan ini khasyitu ala nafsi saya khawatir suatu menimpa diriku. Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Abshir, la Allah, la Allah abada." Gembiralah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau senantiasa jujur berkata. Ya. Wa taqsibul ma'dum dan engkau senantiasa bekerja untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Wa tahmilul kalla engkau membantu orang yang belum bisa mandiri, engkau bantu wa dhaif engkau menjamu tamu wa tu'inu ala nawaibil haq dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah orang seperti kau tidak akan celaka selamanya tidak akan celaka oleh karenanya karena sifat nabi yang merupakan sifat dasar beliau sebelum diangkat menjadi nabi ternyata sudah memperhatikan orang lain begitu tegarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditimpa dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan dihina ya diusir hendak dibunuh Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan kenapa karena milik, milik di antara sifat utama Nabi SAW perhatikan orang lain. Fani billah azani Allah wa'ayakum. Di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan perkara yang ketiga adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyat bihim ar-rahmah wa hafat bihim al-malaikah wa Allah fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah. Kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mempelajari isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Inilah kebahagiaan, turun ke ketenangan. Wa ghasyat bihim rahmah, Allah akan meliputi rahmatnya kepada mereka. Wa hafat bihimul malaika akan diliputi oleh malaikat. Majelis yang seperti ini majelis yang mendatangkan kebahagiaan. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al khitan fil bahr. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang yang alim yang berilmu. Maka seluruh yang ada di langit, yang seluruh ada yang di bumi, semuanya akan mohonkan ampunan bagi orang ini. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan karena dia berilmu. Luar biasa Ikhwan. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak omong, banyak apa? memandang, banyak mendengar yang tidak-tidak. Seandainya kalau kita belajar dan belajar untuk ilmu, maka ada kesempatan bagi kita didoakan oleh para malaikat penghuni langit, didoakan oleh penghuni bumi agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan yaitu konsentrasi dengan pekerjaan kita hari ini. Jangan terlalu khawatir dengan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu. Kekhawatiran dengan sesuatu yang akan datang disebut dalam bahasa Arab dengan gom atau ham. Yang berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn, kesedihan juga, tapi berkaitan dengan masa lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan dan dari perkara lalu yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang perkara ke depan boleh kita rencana, boleh kita mengatur rencana, tapi jangan terlalu menyedihkan kita. Jangan terlalu membuat kita khawatir konsentrasi yang ada di hadapan kita ini jangan sampai kita tidak lakukan dengan dengan baik. Karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa ta'jaz." Hendaknya engkau bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau lemah, jangan kau merasa ah tidak mungkin, tidak mungkin jalan. Bismillah. Artinya wala ta'jas, jangan menyerah. Ada usaha, rencanakan baik jalan. Kerjakan konsentrasi amalan yang ada di hadapan engkau. Kerjaan di hadapan engkau, konsentrasikan, kerjakan dengan dengan baik. Dan jika kau ditimpa sesuatu, jangan kau katakan lau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Dan jika ternyata engkau sudah berusaha, kemudian salah terjadi musibah atau salah kerjaanmu ternyata rugi, ternyata bangkrut, maka jangan kau katakan seandainya saya begini begini. Seandainya kalau saya dulu seperti ini. Karena lau seandainya seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Sampai sebagian Allah mengatakan bersedih karena masa lalu terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan kebodohan. Kenapa tidak mungkin dia mengembalikan lagi sudah mustahil sudah hilang. Yang terlalu biarlah berlalu. Jadi pelajaran bagi kita. Adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis Ya sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu diliputi dengan kesedihan yang pada perkara-perkara yang lalu, ya ini adalah orang yang bodoh. Dia telah dikuasai oleh syafa telah dikuasai oleh oleh syafa Kita berjalan, berjalan kerjakan apa yang ada di hadapan kita dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha Allah akan berikan jalan yang baik di hadapan kita. Berusaha dan bertakwa. Dan ini semua tatkala kita sudah menjalankan sebab-sebab seperti ini, serius dalam bekerja, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Sehingga jika terjadi sesuatu, hati kita lapang, mudah, saya sudah berusaha. Saya tidak menyalahkan diri saya sudah berusaha. Tapi kalau jadi masalah, kalau kita malas, kemudian tertimpa musibah, aduh karena memang saya kemarin begini, saya kenapa kemarin begini. Akhirnya apa? Datang syaitan, kemudian menjadikan kita gelisah.